Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari tutur tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Oh. Majapahit, akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Gandhi. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Laki-laki Meng... Dalam seri ke-133 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Chris Urspon sebagai Rakuti, Andi sebagai Jambu Nana, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Rakuti dan laki-laki setengah tua berbincang-bincang di emper pondok. Rakuti heran melihat cara hidup laki-laki yang duduk bersila di hadapannya. Selanjutnya dia bertanya tentang Arya Kamandanu, bekas panglima perang Majapahit yang sudah mengundurkan diri. Laki-laki setengah tua menjawab sambil mengelus kepala bocah bersisik ular yang masih duduk di pangkuannya. Sayang sekali Tuan Rakuti. Saya tidak tahu menau tentang orang yang bernama Arya Kamandano. Dia seorang pendekar ternama. Dia bekas panglima perang Majapahit yang pernah mengusir bala tentara Tartar dari bumi Jawa. Maaf, kalau saya telah mengecewakan Tuan Rakuti. Saya benar-benar tidak tahu. Iya, saya maklum. Tuan hidup terpisah dari dunia luar. Saya sudah merasa cukup puas dengan apa yang saya terima sekarang ini. Aneh sekali. Saya tidak dapat membayangkan hidup seperti Tuhan. Menurut pendapat saya, setiap orang seharusnya hidup bersama orang lain. Banyak hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita kerjakan di tengah-tengah masyarakat luas. Saya pernah hidup di dunia ramai. Tapi sekarang saya memilih hidup seperti ini. Suasana pegunungan Suara-suara sunyi dan lengang. Suara-suara alam dan kemurnian hati. Kejernihan berpikir. Jika saya berada di tempat seperti ini, saya merasa bahwa diri saya sangat kecil. Diri saya hampir tak ada artinya dibandingkan dengan kekuatan alam semesta ini. Apa perlunya menyadari hal-hal seperti itu, Tuan? Kalau saya lebih senang lebih nyaman hidup di dunia ramai. Saya bergaul dengan orang-orang. Saya berusaha memahami mereka. Saya bisa terlibat dalam dunia persaingan yang membuat diri saya maju serta berkembang. Saya tidak bermaksud menyalahkan pendapat serta sikap Tuan Rakuti. Tuan masih cukup muda usia. Dunia Tuan terbentang luas. Saya kira Tuan juga belum terlalu tua. Tuan bisa berbuat banyak di luar sana. Itu pendapat Tuan Rakuti. Sedangkan pendapat saya lain. Saya merasa bahwa diri saya sudah cukup tua. Hidup saya hanya tinggal sisa-sisa. Dan saya ingin menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk mengarungi sisa-sisa hidup saya ini. Tanpa gaduh riuh, tanpa suara kebisingan, dan tanpa persaingan-persaingan dengan manusia lain. Saya sudah cukup merasakan itu semua dulu, ketika saya masih muda, ketika saya masih berusia seperti Tuan Rakuti sekarang ini. Iya, saya dapat mengerti sikap Tuan. Ayah, orang itu jahat. Mengapa dia tidak segera disuruh pergi? Jambu nada. Jangan berkata seperti itu. Tuan Rakuti adalah tamu kita malam ini. Kau harus menghormatinya. Maaf, Tuan. Saya mengaku bersalah. Memang saya telah berlaku kasar kepada putra Tuan. Dia telah mengatakan saya anak siluman, Ayah. Dia telah menyerang saya. Dia memukul saya. Dia jahat. Dia senang berbuat kasar. Jambu Nada. Lebih baik kau tidur sekarang. Tidurlah. Besok kau harus bangun pagi-pagi. Eh, apakah ayah akan mengusir orang itu? Jambu nada. Apa kau tidak mendengar kata-kata ayahmu? Tuan Rakuti tidak bermaksud buruk kepada kita. Dia hanya sekedar ingin bertamu. Ayo, tidurlah sekarang. Uh, ayah, mengapa kau bela orang itu? Dia membuatku sakit hati. Dia mengatakan bahwa aku anak siluman. Apakah memang benar aku ini anak siluman? Kau anak ayahmu, bukan anak siluman. Tapi orang itu mengatakan bahwa aku anak siluman. Jambu nada. Kalau kau masih berkata-kata kasar seperti itu, aku akan memberi hukuman kepadamu. Sekalipun kita berada di atas gunung, kita hidup terpencil, kita juga harus tahu caranya bersopan santun. Ayo, tidurlah. Ini sudah malam. Bocah bersisik ular itu turun dari pangkuan ayahnya. Kemudian perlahan-lahan dia melangkah ke ruangan pondok. Rakuti menundukkan wajahnya ke lantai pondok. Dia merasa tidak enak mendengar pengaduan si bocah. Maafkan anak saya, Tuan Rakuti. Dia memang tidak pernah bergaul dengan siapa-siapa. Dia anak yang baik, Tuhan. Memang saya yang salah. Saya telah berlaku kasar kepadanya. Hmm. Apakah dia benar-benar putra Tuhan? Iya, dia anak saya. Maksud saya apakah dia putra kandung Tuhan? Dia anak kandung saya. Namanya Jambu Nada. Jambu Nada. Bukankah Jambu Nada artinya emas? Hmm. Barangkali setelah besar nanti, dia akan banyak mengumpulkan kepingan-kepingan uang emas. <laughs> tidak, Tuan Rakuti. Saya sama sekali tidak berharap anak saya menjadi orang kaya. Saya sengaja memberikan nama Jambu Nada dengan harapan supaya kelak dia bisa mempunyai hati seperti emas. Tapi itu hanyalah sekedar harapan saja. Bukankah setiap orang tua boleh mengharapkan sesuatu yang baik pada diri anaknya? Maaf, Tuan. Pada saat bertemu pertama kali, saya terkejut sekali. Saya hampir tidak percaya bahwa saya sedang berhadapan dengan bocah manusia. Ah, maaf, Tuan. Mengapa kulit putra Tuan penuh noda-noda hitam seperti itu? Apakah dia pernah sakit berat sehingga merusak kulitnya? Ah, tidak, Tuan Rakuti. Dia tidak pernah sakit berat. Bahkan dia jarang sekali sakit. Tubuhnya sehat. Apakah dia masih mempunyai seorang ibu? Tentu hati ibunya akan sedih sekali melihat noda-noda di tubuhnya. Maaf, Tuan Rakuti. Terus terang saya keberatan bicara soal itu. Saya tidak bermaksud menyimpan rahasia apa-apa. Tapi saya tidak sampai hati menceritakan perihal anak saya kepada orang lain. Harap Tuan Rakuti mengerti. Oh, baiklah. Maafkan saya, Tuan. Saya telah bicara terlalu jauh. Seharusnya saya tidak boleh terlalu jauh memasuki kehidupan pribadi Tuhan. Ah, maafkan saya. Tidak apa. Mungkin Tuan Rakuti ingin istirahat. Silakan. Kalau mau Tuan bisa tidur di ruangan dalam. Ah, terima kasih Tuan. Saya dapat tidur dengan nyaman di ember kondok ini. Tempatnya cukup bersih. Lagi pula api unggun itu membuat tubuh saya menjadi hangat. Terima kasih Tuan. Kuti segera memparingkan tubuhnya di emperan pondok. Dia tidak langsung tidur. Kepalanya sibuk memikirkan kehidupan laki-laki setengah tua yang aneh itu. Seorang bocah aneh dengan totol-totol hitam seperti sisik ular. Siapa sebenarnya laki-laki setengah tua ini? Dia mengaku tidak kenal sama sekali pendekar ternama, Arya Kamandano. Tapi aku belum bisa percaya kata-katanya. Sepertinya dia merahasiakan sesuatu di depanku. Baiklah, aku harus bersabar. Aku harus mencari kesempatan untuk mengorek keterangan dari mulutnya. Rakuti terlelap sebentar. Angin dingin memukul-mukul dinding pondok, membelai rambutnya yang sedikit berombak. Tiba-tiba Rakuti terbangun, dan dia melihat laki-laki setengah tua masih duduk di dekat tiang pondok pandangan matanya mengawasi api unggun. Apakah Tuan merasa dingin? Tidurlah di ruangan dalam. Di sini banyak tempat. Tidak, Tuan. Terima kasih. Saya sudah terlelap sebentar. Dan sekarang saya menjadi lebih segar. Saya ingin meneruskan percakapan kita. Apakah Tuan bersedia? Apakah masih ada yang perlu dibicarakan, Tuan Rakuti? Sepertinya saya tidak mempunyai hal-hal yang menarik yang perlu dibicarakan. Maaf. Apa benar tuan tidak kenal pendekar ternama yang bernama Arya Kamandanu? Ah, rupanya tuan masih memikirkan soal itu. Ah, saya baru kenal namanya saja, tuan. Orang-orang bercerita tentang kehebatan pendekar itu. Konon kabarnya, Arya Kamandanu mempunyai ilmu pedang yang dahsyat. Ilmu pedang naga puspa. <laughs> ya, mungkin juga. Biasanya memang begitu. Setiap pendekar pasti mempunyai ilmu andalan. Kalau misalnya ada kesempatan, saya ingin sekali bertemu dengan Arya Kamandanu. Saya benar-benar mengagumi keperkasaannya. Saya mengagumi keberaniannya dan sifat-sifat kepahlawanannya. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi mengabulkan keinginan Tuan Rakuti. Ah, oh ya Tuan. Pada saat saya mengejar-ngejar putra Tuan, pada saat saya berlari-lari naik di lereng bawah, saya menemukan sebuah gua. Aneh sekali suasana di sekitar gua itu. Tanaman-tanaman layu, banyak pohon-pohon yang kering dan meranggas Rumpun semak belukar juga kering dan tumbuh tanpa gairah. Memang aneh sekali. Udara di sekitar tempat itu hangat. Sekalipun berada di atas lereng gunung. Apakah Tuhan pernah merambah daerah itu? Saya tidak pernah pergi kemana-mana, Tuan Rakuti. Paling-paling saya hanya pergi ke atas lereng, ataupun ke hutan-hutan liar di sekitar tempat ini untuk mencari buah-buahan yang bisa dimakan. Saya tidak pernah pergi jauh. Tuan juga belum pernah masuk gua itu? Mengapa? Saya mempunyai sebuah pondok yang cukup hangat sekalipun sederhana. Saya tidak pernah memerlukan sebuah gua. Maksud saya, apakah Tuan pernah meneliti ruangan di dalam gua itu? Saya tidak mempunyai waktu yang cukup untuk itu, Tuan Rakuti. Di atas lereng ini banyak sekali goa. Di sebelah utara pondok saya ini juga ada sebuah ceruk tebing yang bentuknya menyerupai sebuah gua. Tapi saya tidak pernah memasuki gua-gua itu. Tak ada gunanya bagi saya. Kalau Tuan masuk ke ruangan gua yang saya maksudkan, Tuan akan mendapatkan sesuatu. Mendapatkan sesuatu? Iya. Apakah itu? Baiklah, Tuan akan saya ceritakan apa yang telah saya temui di ruangan gua itu. Ruangan gua itu cukup luas dan dalam. Saya terus menyusuri lorong gua. Dan akhirnya saya tiba di ruangan yang paling dalam. Mendadak saya melihat cahaya berwarna kebiru-biruan. Saya melangkah semakin dekat. Ternyata sumber cahaya kebiru-biruan itu adalah sebuah pedang. Pedang itu menancap pada dinding gua sehingga yang tersisa hanya gagangnya saja. Saya yakin pedang itu adalah senjata pusaka. Saya bermaksud mengambilnya. Saya ingin mencabut pedang itu. Saya ragu-ragu sejenak. Tapi kemudian saya membulatkan tekad serta keberanian saya. Saya meraih gagang pedang dan Lalu apakah yang terjadi Tuan Rakuti? Dapatkah Tuan mencabut pedang itu? Oh, saya gagal, Tuan. Bahkan saya hampir saja mati konyol. Aneh sekali. Benar-benar suatu keajaiban. Gagang pedang itu seperti menghisap tenaga saya dan tiba-tiba cahaya biru perlahan-lahan berubah menjadi merah. Ruangan gua menjadi berwarna merah. Akhirnya saya memutuskan untuk membatalkan niat saya. Ya, dan saya melangkah keluar gua. Memang. Aneh sekali pengalaman Tuhan. Jadi Tuhan benar-benar belum pernah melihat ruangan gua itu? Tuhan sama sekali tidak tahu menau soal pedang itu. Bukankah sudah saya katakan bahwa saya tidak pernah pergi kemana-mana. Semula saya kira, Tuanlah pemilik pedang pusaka itu. <laughs> Untuk apa saya memiliki sebuah pedang pusaka, Tuan Rakuti? Saya tinggal terpencil di atas lereng gunung. Saya hidup hanya ditemani anak saya. Saya tidak pernah mempunyai musuh. Untuk apa menyimpan senjata-senjata pusaka? Jadi menurut pendapat Tuan senjata pusaka tidak ada gunanya? Senjata pusaka hanya akan berguna jika seseorang mempunyai banyak musuh. Jika seseorang merasa senantiasa terancam keselamatannya. Menurut pendapat saya, senjata pusaka sangat penting artinya bagi seorang pendekar. Dengan senjata pusaka itu, seorang pendekar bisa memperoleh daya-daya kesaktian. Seperti saya ini misalnya. Saya membutuhkan senjata yang ampuh. Saya membutuhkan kekuatan yang dahsyat. Saya membutuhkan daya-daya kesaktian. Saya membutuhkan adijaya kasantikan. Mengapa Tuan Rakuti membutuhkan semua itu? Ada hubungannya dengan cita-cita saya, Tuan. Hmm. Rupanya Tuan mempunyai cita-cita yang besar. Ya. Saya mempunyai cita-cita yang sekarang masih tergantung di awan awang. Apakah cita-cita Tuhan, kalau boleh saya tahu? Sekarang ini, saya hanya hidup untuk cita-cita. Saya ingin menumpuk kekuatan yang besar. Dan dengan kekuatan itu, saya akan merebut kekuasaan Prabu Jaya Negara. Saya ingin menjadi raja, Tuhan, Raja Majapahit. Oh. Mengapa, Tuhan? Tidak apa-apa, Tuan Rakuti. Setiap orang berhak menentukan cita-citanya sendiri. Tapi cita-cita menjadi raja bukanlah cita-cita seperti kebanyakan orang. Tuan harus bekerja keras. Tuan harus mampu bersaing dengan lawan-lawan Tuan. Dan barangkali Tuan harus mengorbankan segala-galanya demi cita-cita itu. Saya sudah siap melakukan apa saja untuk merebut benteng kota Raja Majapahit dan merampas tahta. Itu pekerjaan yang sangat berat. Apakah Tuan Rakuti menyadarinya? Itulah sebabnya saya jauh-jauh meninggalkan desa kelahiran saya, Tuan. Berhari-hari lamanya saya duduk merenung. Kepala saya penuh pemikiran-pemikiran tentang bagaimana cara memperoleh kekuasaan saya benar-benar tercekam oleh cita-cita saya. Banyak orang-orang, teman-teman, menganggap cita-cita saya merupakan impian-impian kosong. Mereka mentertawakan saya. Bahkan ada yang mencemooh saya dengan mengatakan bahwa saya seperti seekor pungguk merindukan bulan. Ada satu hal yang ingin saya ketahui, Tuan Rakuti. Apa senangnya duduk di atas singgah sana? Apa enaknya menjadi raja? Menurut pendapat saya, kebahagiaan bukan di situ tempatnya. Saya berpendapat lain, Tuan. Tahta adalah segala-galanya. Dengan mengenggam kekuatan paling besar, saya dapat memperoleh apa saja yang saya inginkan. Itulah keyakinan saya. Mudah-mudahan saja Cita-cita Tuan Rakuti terkabul. Tapi saya merasa masih mempunyai kekurangan, Tuan. Saya belum menjadi seorang manusia sakti mandraguna. Karena itu, saya mohon bantuan Tuhan. Saya ingin belajar ilmu kanuragan dari Tuhan. Saya ingin menyerap ilmu-ilmu kesaktian yang Tuhan miliki. Saya sangat membutuhkannya angkatlah saya menjadi murid Tuhan. Gemblenglah diri saya ini. Tempalah diri saya, sehingga menjadi manusia berotot kawat, bertulang besi, dan berkulit tembaga. Saya sanggup mengerjakan apa saja yang Tuhan perintahkan. Bagaimana Tuhan? Tuhan bersedia menjadi guru saya. Rakuti berkata-kata dengan semangat tinggi Laki-laki setengah tua itu tidak segera menjawab pertanyaannya. Dia hanya duduk bersila seperti semula, dan matanya tidak lepas memandang cahaya merah api unggun yang mulai redup. Bagaimana Tuan? Tolonglah saya. Saya akan gembira sekali jika Tuan Sudi menjadi guru saya. Mengapa Tuan Rakuti memilih saya sebagai guru? Saya percaya kepada Tuan. Saya yakin Tuhan mempunyai simpanan ilmu-ilmu kesaktian. Saya yakin Tuhan dapat menjadi guru saya yang sempurna. Dari mana Tuhan tahu bahwa saya mempunyai simpanan ilmu-ilmu kesaktian? Saya ini orang biasa. Saya bukanlah pendekar. Saya tidak percaya. Sudahlah Tuan Rakuti. Saya tidak dapat memenuhi permintaan Tuhan. Saya tidak pernah mengajarkan apa-apa kepada orang lain saya bukan seorang guru. Mungkin Tuhan memang bukan seorang guru. Tapi Tuhan dapat mengajarkan ilmu-ilmu Tuhan kepada saya. Saya tidak mempunyai ilmu apa-apa. Saya tidak mempunyai sesuatu yang dapat saya ajarkan kepada Tuhan Rakuti. Maaf kalau saya telah mengecewakan Tuhan Rakuti. diikuti kecewa. Dia tersenyum pahit. Dia merasa keinginannya dicampakkan begitu saja. Laki-laki setengah tua berdiri dan melangkah ke halaman pondok. Tangannya meraih potongan-potongan kayu kering dan menumpukkannya di atas api unggun. Api kembali menjadi besar. Tiba-tiba Rakuti ingin mencobai kemampuan laki-laki yang sekarang masih berdiri tegak di halaman pondok. Diam-diam dia menggenggam tombak Patmayoni. Kemudian perlahan-lahan bangkit. Laki-laki setengah tua nampak tidak menyadari datangnya bahaya. Dia tetap berdiri dengan tenang. Matanya menatap api unggun yang semakin besar. Ya, Apa yang Tuan lakukan? Mengapa Tuan menyerang saya? Maaf, saya tidak dapat mempercayai perkataan Tuan. Tuan Rakuti, saya sudah lama sekali tinggal di tempat ini. Tempat yang terpencil, tempat yang jarang dijamah tangan-tangan manusia. Biasanya saya hidup tenang. Saya tidak pernah mempunyai perkara dengan siapapun juga. Saya harap Tuan Rakuti ikut menjaga suasana ketenangan di tempat saya ini. Saya yakin Tuan menyembunyikan sesuatu di depan saya. Saya yakin Tuan telah berkata tidak jujur kepada saya. Kalau Tuan ingin menunjukkan keperwiraan Tuan, kependekaran Tuan, janganlah di depan saya. Saya mohon janganlah di depan saya. Tuan harus membuktikan di depan saya bahwa Tuhan bukanlah seorang pendekar. Terus terang, saya ingin mencobai Tuhan. Saya sudah lama sekali tidak berhubungan dengan kekerasan. Maaf, saya terpaksa menyerang Tuhan. Kalau memang Tuhan tidak mampu menahan gempuran-gempuran saya ini, barulah saya percaya bahwa Tuhan bukanlah seorang pendekar. Kemudian saya akan segera pergi meninggalkan tempat ini. Bersiaplah Tuhan. Aku langsung menyerang dengan gencar Laki-laki itu kelihatan gugup sebentar, ya! tapi kemudian dia berhasil menangkis serangan. Rakuti terus memburu. Dia mengirimkan beberapa pukulan sekaligus. Salah satu di antara pukulan itu berhasil mengenai dada lawannya. Laki-laki itu terjajar ke belakang. Tapi Rakuti menyusul dengan serangan-serangan berikutnya. Ya, ya, Tunggu, Tuan. Tunggu. Tunggu. Tuan Rakuti tidak bermaksud membunuh saya, bukan? Tuan jangan terlalu merendah. Saya tahu. Tuan belum mengerahkan seluruh kemampuan Tuan. Saya kira pertarungan ini tidak perlu diselesaikan. Saya menyerah. Saya mengaku kalah. Tidak. Tuan tidak bisa mengelabui saya. Tuan tidak bersungguh-sungguh melayani serangan saya. Telah beberapa kali Tuan berhasil menyarankan pukulan Tuan ke tubuh saya. Maafkan saya, Tuan. Saya tidak dapat melayani Tuan lebih lama lagi. Dulu saya memang pernah belajar ilmu kanuragan sedikit. Tapi sudah lama sekali saya tidak menggunakannya. Tuan Rakuti jauh lebih unggul daripada saya. Tuan dapat dengan mudah merobohkan saya. Saya tidak percaya. Sekarang lihat, Tuan harus bertarung dengan sungguh-sungguh. Sebab jika tidak, akibatnya akan sangat parah. Rakuti menarik mundur kakinya dua langkah. Selanjutnya dia menggosok-gosokkan telapak kakinya ke tanah kemudian menggosok-gosokkan telapak tangannya. Sesaat lagi, dia mulai mengucapkan mantra di dalam hati. Siro ratu Ninggeni, siro angwasani laku Ninggeni, geni, jagat tiro jagat geni, langit tiro langit geni, sekoro niro sekoro geni. Tuan, Tuan Rakuti, apa yang sedang Tuan lakukan? Sekarang Tuan harus menyelamatkan nyawa Tuan. Tunggu. Mengapa jadi begini? Bukankah Tuan sendiri yang mengatakan bahwa Tuan bermaksud menjadi seorang tamu yang baik? Apa yang telah Tuan katakan kepada saya sama sekali tidak memuaskan hati saya. Sekarang saya ingin menguji Tuan. Jika Tuan dapat menyelamatkan serangan-serangan saya ini, saya tidak perlu ragu-ragu lagi. Saya yakin Tuan adalah seorang pendekar pilih tanding. Dan saya benar-benar akan berguru kepada Tuan. Nah, bersiaplah. Kali ini Tuan harus benar-benar berhati-hati. Serangan saya mematikan. Hati-hati! Kuti menyerang dengan garang. Kali ini dia menyerbu dengan telapak tangan kanan yang sudah dilampari Aji Segara Geni. Laki-laki setengah tua terpaksa berlompatan ke sana kemari untuk menghindari terkaman maut. Tunggu tuan, tunggu dulu. Jangan menyerang lagi. Ternyata tuan telah bohong kepada saya. Tuan dapat menghindarkan serangan saya dengan baik sekali. Sekarang terimalah serangan saya berikutnya. Iya, iya, iya. Kembali pertarungan berlangsung dengan sengit. Rakuti terus menggempur pertahanan lawannya, mendobrak dengan aji Sigara Geni. Tapi ternyata usahanya selalu gagal. Laki-laki setengah tua itu dapat menangkis ataupun menepiskan serangan dengan manis. Rakuti menjadi penasaran. Akhirnya dia menyerang dengan lebih garang. Rakuti terkejut Kali ini musuhnya dapat bergerak dengan sangat cepat, secepat kitiran, secepat angin. Rakuti merasa sedang berkelahi melawan bayangan. Beberapa kali pukulan Aji segera keningnya menerpa ruangan kosong. Empat puluh jurus segera berlalu. Rakuti nampak kepayahan dan akhirnya dia jatuh berlutut. Oh, Tuan, sekarang saya percaya bahwa Tuan bukanlah manusia sembarangan. Tuan Rakuti yang berkata seperti itu. Sebenarnya saya manusia biasa saja, sama seperti Tuan. Tuan baru saja menunjukkan kehebatan sebuah ilmu kanuragan yang langka. Saya tidak dapat bertarung dengan baik. Saya kebingungan. Tuan dapat bergerak secepat angin. Saya seperti menyerang bayang-bayangan. Tuan Rakuti, Tuan terlalu berlebihan menilai saya. Tidak. Saya berkata yang sesungguhnya. Tuan mempunyai pukulan yang dahsyat. Tuan hanya kurang mujur. Tidak. Saya memang mempunyai pukulan yang dahsyat. Pukulan Ajis Geni. Tapi ternyata pukulan itu tidak banyak gunanya setelah saya berhadapan dengan Tuan. Tuan bahkan mampu melumpuhkan saya tanpa memukul. Tuan pastilah seorang pendekar yang hebat. Saya ingin berguru kepada Tuan. Saya ingin menyerap ilmu Tuan. Sudahlah. Lebih baik Tuan Rakuti istirahat. Tidak, Tuan. Saya akan tetap berlutut di tempat ini. Sampai Tuan bersedia mengangkat saya menjadi murid. Tuan Rakuti, saya bukan guru. Saya tidak dapat mengangkat siapapun juga menjadi murid. Lebih baik Tuan Rakuti mencari orang lain saya bukanlah orang yang tepat untuk menjadi guru Tuhan. Saya tidak peduli. Saya akan tetap berlutut di sini. Sampai Tuhan mengangkat saya menjadi murid. Tuhan Rakuti jangan memojokkan saya. Terserah apa yang Tuhan katakan. Saya akan tetap berlutut. Saya tidak yakin Tuhan mempunyai tekad yang besar. Tuhan boleh lihat. Saya akan berlutut di sini. Terus berlutut. Sehari, dua hari, sebulan, saya akan terus berlutut. Saya tidak akan menyerah. Sampai suatu saat nanti, Tuan menjadi lunak. Dan Tuan Sudi mengangkat saya sebagai murid. Usaha Tuan akan sia-sia saja. putih terus berlutut di halaman pondok, sementara laki-laki tua melangkah ke dalam pondok. Angin dingin bertiup kencang, menyapu pucuk-pucuk pohon. Rakuti menggigil kedinginan, tapi dia terus berlutut. Sementara laki-laki setengah tua sudah menggulirkan tubuhnya di samping bocah bersisik ular. Nampaknya bocah itu terbangun. Ayah? Hmm? Uh, apa kau sudah mengusir orang itu, Ayah? Kita tidak perlu mengusir siapa-siapa, Nak. Biarkan saja dia pergi sendiri. Apakah dia sudah pergi? Belum. Di mana dia sekarang? Dia masih di halaman pondok. Apa yang dilakukannya? Entah apa yang dilakukan orang itu. Sudahlah, Jambu Nada. Tidurlah. Persediaan makanan kita sudah habis. Besok pagi kita harus pergi ke tengah hutan. Apakah kita juga akan berburu kijang, Ayah? Kita akan berburu kijang. Dan mungkin sapi-sapi liar. Bocah bersisik ular tidak lagi melanjutkan pertanyaan-pertanyaannya. Dia segera membalikkan tubuhnya ke dinding pondok. Sebentar kemudian suasana di ruangan pondok menjadi sepi. Sementara itu Rakuti masih berlutut di halaman pondok. Tiba-tiba angin bertiup kencang, mendung tebal bergulung-gulung datang. Rakuti tidak peduli, dia terus berlutut. Dan sebentar kemudian, hujan pun membasuh permukaan bumi. tidak mau menjadi guruku. Seharusnya dia merasa kasihan padaku. Apa yang dilakukannya sekarang? Mungkin dia sudah tidur bersama anak siluman itu. Hmm. Aku akan terus bertahan. Kukira besok pagi sikapnya akan berubah. Aku yakin dia seorang pendekar mumpuni. Dia mampu bergerak secepat angin. Aku yakin dia belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Mudah-mudahan saja hatinya menjadi lunak. Dan dia bersedia menjadi guruku. Mudah-mudahan saja. Pagi datang dengan tenang dan damai. Pagi datang bersama cahaya matahari yang hangat. Embun berguguran dari pucuk-pucuk daun. Rakuti masih berlutut di halaman pondok. Pakaian yang dikenakannya masih basah oleh hujan semalam. Tubuhnya mengkikil kedinginan. Tak lama kemudian dia melihat laki-laki setengah tua keluar dari ruangan pondok, diikuti oleh bocah bersisik ular. Laki-laki itu berjalan menghampirinya. Apa yang Tuhan lakukan di sini? Aneh sekali. Tuhan bisa sakit. Tuhan telah menyiksa diri sendiri. Ada apa dengan orang itu, Ayah? Aku sendiri tidak tahu, Nada. Kau bisa bertanya kepadanya. Hai! Mengapa kau berlutut di situ? Pakaianmu basah semua. Kau bermain hujanan semalam ya? Dia diam saja, ayah. Dia menundukkan wajahnya. Ada apa dengan orang ini, ayah? Sudahlah, Jambunada. Mungkin dia sedang sibuk memikirkan dunianya sendiri. Mungkin dia tak sempat berpikir tentang orang lain. Sebab dia hanya berpikir tentang cita-citanya. Ayolah, Jambunada. Nanti kita kesiangan. Mana alat-alat berburumu? Bocah bersisik ular itu lari ke dalam pondok. Sebentar kemudian dia sudah kembali lagi sambil mengepit dua lembing kecil. Ini ayah. Ayo kita berangkat. Kami pergi dulu, Tuan Rakuti. Tuan, benarkah Tuan tidak bersedia menjadi guru saya? Laki-laki setengah tua itu tidak menjawab. Dia langsung pergi diikuti bocah bersisik ular. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak di depan pondok, dan tubuh mereka segera lenyap di sudut lereng. Rakuti merasa sangat tersinggung. Dia benar-benar telah disepelekan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu. Rakuti terus merintih-rintih minta tolong sambil berlutut. Sementara laki-laki setengah tua sudah mulai melangkah pergi, diikuti anak laki-lakinya. Mereka berjalan menyusuri jalanan setapak di depan pondok. Tubuh mereka segera lenyap di balik tikungan lereng. Tuan, saya akan terus berlutut di sini. Saya akan terus berlutut sampai Tuan Sudi menjadi guru saya. Tuan, apakah Tuan tidak mendengar jeritan hati saya? Tolonglah Tuan, angkatlah saya menjadi murid Tuan. Diamlah Jambunada. Ada makanan lezat di balik kerumbulan semak belukar itu. Oh, seekor kijang yang gemuk. Berikan lembingmu padaku. Ini ayah. Tenang saja. Kau tunggu di sini. Laki-laki setengah tua berjalan merunduk. Tangannya menyipakkan daun-daun hutan. Sementara tangan yang lain menggenggam lembing. Seekor kijang muncul dari balik rumpun belukar. Binatang hutan itu menoleh kiri kanan sebentar pada saat itulah sebuah lembing melayang dan menancap kuat di bagian punggungnya. Kena, kena, kena ya. Cepat kejar. Tangkap dia jambu nada. Dia masih hidup. Nah, kukira sudah cukup. Kita masih bisa berburu babi hutan, Ayah. Di sebelah sana banyak sekali babi hutan berkeliaran. Kukira tidak usah, Jambu Nada. Kita sudah memperoleh banyak makanan. Lihat saja. Kita sudah membawa dua buah keranjang buah-buahan penuh. Bahan-bahan ini bisa menghidupi kita barang empat atau lima hari. Sudah cukup, bukan? Ayah, eh, apakah orang itu masih berlutut di pondok kita? Mengapa kau memikirkan orang itu, nak? Orang itu aneh sekali. Dia berteriak-teriak sebelum kita berangkat. Dia ingin menjadi muridmu, ayah. Dia ingin berguru padamu. Apakah ayahmu ini pantas menjadi seorang guru? Kau hebat sekali, ayah. Aku kagum kepadamu. Kau hebat. Kau sakti mandraguna. Orang itu pasti tidak dapat mengalahkanmu. Tentu saja kau akan mengatakan bahwa aku hebat. Karena kau adalah anakku. Kukira semua orang akan mengatakan bahwa ayahku hebat. Kau sendiri sering menceritakan pengalaman-pengalamanmu yang hebat saat engkau menjadi panglima perang kerajaan Majapahit. Itu sudah lama sekali, nak. Sekarang ayahmu sudah tidak hebat lagi. Ayahmu sudah menjadi seekor monyet gunung. Ayah, kalau aku ingin belajar ilmu kanuragan kepadamu, apakah kau mau mengajariku? Itu kita pikirkan saja nanti. Ilmu kanuragan memang baik untuk dipelajari setiap anak muda. Tapi ilmu kanuragan ternyata bukan segala-galanya. Masih banyak hal-hal lain yang perlu kita perhatikan di dalam hidup ini. Ilmu kanuragan hanyalah sebuah alat, dan alat bukan tujuan. Sudah anak, ayo kita pulang. Nanti keburu malam. Sementara itu, Rakuti masih terus berlutut di halaman pondok. Kedua belah pahanya menjadi kejang, betisnya kaku, dan hatinya sangat kesal. Tapi dia berusaha untuk bertahan. Kemana laki-laki itu? Sampai sekarang masih juga belum kembali. Tapi dia pasti kembali. Oh, kurang ajar. Tubuhku menjadi sakit semua. Pahaku kejang. Betisku kaku Ah, tangan-tanganku juga kaku. Perutku juga kaku. Ah, oh, setan alas. Laki-laki itu telah menghinaku. Aku sama sekali tidak dianggap. Tapi, barangkali dia sengaja hendak memuji aku. Memuji ketabahanku. Baik, baiklah. Aku akan berusaha untuk bertahan. Aku akan terus berlutut di tempat ini. Rakuti kembali berdiam diri. Dia masih berlutut di halaman pondok, sekalipun seluruh tubuhnya merasa kaku dan sakit. Dia masih berharap bahwa laki-laki setengah tua itu akhirnya akan menaruh iba kepadanya, kemudian sudi mengangkatnya menjadi murid. Tapi setelah menunggu beberapa saat lamanya, dan laki-laki itu masih juga belum kembali, sementara matahari mulai condong ke arah barat, Rakuti menjadi tidak sabar lagi. Dia segera bangkit. Ah, Aku tidak tahan lagi. Aku bukan orang bodoh. Sampai kapan aku berlutut di tempat ini? Kurang ajar. Belum pernah aku memperoleh perlakuan hina seperti ini. Awas kau. Aku akan membalas perbuatanmu ini. Dia pikir aku ini siapa? Berani sekali dia berbuat seenak perutnya kepada Rakuti. Aku adalah calon Raja Majapahit. Tak seorang pun kubiarkan menghinaku serendah ini. Keparat. Sekalipun dia orang sakti. Ia tidak boleh berbuat seperti ini. Perlahan-lahan Rakuti melangkah ke emperan pondok. Sekali waktu wajahnya mengkerut, menahan rasa sakit dan kejang di seluruh tubuhnya. Aku bukan orang bodoh. Aku bukan barang permainan. Dan aku bukanlah orang yang mudah dilecehkan begitu saja. Rakuti masih mempunyai harga diri. Bagus. Bagus sekali. Kau boleh keluyuran bersama anak siluman itu. Tapi lihat, lihat apa yang akan kulakukan di sini. Ah! Ah! Ah! Akan kuhancurkan pondokmu. Akan kubalas perbuatanmu. Jangan sombong kau pertapa gemblung. Sekarang aku pun tidak sudi menjadi muridmu. Tidak sudi aku mempunyai seorang guru gemblung. Aku tidak peduli lagi siapa dirimu. Masa bodoh. Ya. Huh. Dinding pondok yang terbuat dari papan kayu hutan jebol berantakan. Tapi nampaknya Rakuti masih belum puas. Pada saat itulah, Rakuti melihat laki-laki setengah tua dan anaknya sudah berdiri di halaman pondok. Wajah Rakuti merah padam. Seluruh tubuhnya gemetaran menahan hawa amarah. Ayah, mengapa mengapa orang itu merusak pondok kita? Entahlah Jambunada. Aku sendiri tidak tahu. Mungkin ada salah paham sedikit. Tidak. Tidak ada salah paham. Aku memang sengaja melakukan ini semua. Mengapa Tuhan merusakkan pondok kediaman kami? Apa salah kami? Supaya kau membuka matamu pertapa gemblong. Aku tidak sudi kau perlakukan seperti ini. Apa yang telah kami lakukan? Sepertinya saya tidak melakukan apa-apa terhadap Tuan Rakuti. Kami memang tidak bisa menemani Tuan karena kami harus mencari persediaan makanan. Bukankah saya sudah mengatakannya sebelum berangkat? Kau, kau sudah menghina Rakuti. Kau biarkan aku berlutut di sini semalaman. Sementara kau enak-enak tidur di dalam pondokmu. Tapi aku masih berusaha menyabarkan diri. Aku menunggu sampai pagi tiba. Tapi begitu matahari terbit, kau malah pergi bersama anak siluman itu. Sekarang aku sudah tidak sabar lagi. Aku sudah tidak bisa mengendalikan diriku lagi. Aku tersinggung, aku marah. Maaf Tuan Rakuti. Tapi saya tidak pernah menyuruh Tuan berlutut di halaman pondok saya ini. Bukankah itu kemauan Tuan sendiri? Sombong! Kau merasa dirimu paling hebat ya? Kau merasa dirimu lebih unggul dari Rakuti? Tenanglah Tuan. Marilah kita selesaikan persoalan ini secara baik-baik. Barangkali saya telah melakukan kesalahan. Memang tidak seharusnya saya meninggalkan Tuan sendirian di pondok saya ini. Maafkan Tuan. Saya telah menjadi seorang tuan rumah yang tidak baik. Sudahlah, sudah. Tak perlu minta maaf. Sudah terlambat. Hatiku sudah terbakar. Kau sanggup memadamkannya? Bagaimana kalau kita bicara di dalam, Tuan Rakuti? Soal pondok saya yang rusak, biarlah. Tidak apa. Saya dapat memperbaikinya lagi. Yang penting sekarang kita bicara secara baik-baik. Marilah, Tuan. Marilah kita bicara di dalam. Tidak. Aku tidak butuh bicara lagi denganmu. Aku hanya butuh ini. Iya. Ya. Ayah, sekarang dia menjebolkan pintu pondok kita. Suruh dia pergi, Ayah. Dia orang jahat. Aku tidak suka orang itu tinggal bersama kita. Eh, anak siluman. Kalau kau tidak bisa menutup mulutmu, nasibmu akan sama seperti pintu pondok itu. Kau jahat. Kau orang jahat. Pergi dari sini. Pergi dari rumahku. Jambu nada. Jambu nada. Jangan. Ayo, kita usir dia. Aku tidak senang berteman dengan orang jahat. Heh, anak siluman, anak setan, anak demi. Jangan berdiri di situ. Awas kau, aku tidak takut. Kau sudah merusakkan barang-barang kami. Ayo pergi, pergilah sejauh-jauhnya. Dan jangan datang lagi ke rumah kami. Mampus kau anak setan. Iya, iya. Wah. Rakuti mendadak menyerang jambu nada, bocah bersisik ular. Bocah itu melentingkan tubuhnya ke atas, dan serangan Rakuti menerpa ruangan hamba. Rakuti marah sekali. Dia segera membalikkan punggungnya dan kembali menyerang dengan gencar. Suatu saat, pukulannya tepat mengenai sasaran, dan bocah bersisik ular jatuh bergulingan di atas tanah. Tapi mendadak dia bangkit kembali dan berdiri tegak menantang. Lama-kelamaan Rakuti menjadi kesal. Dan akhirnya ia memutuskan untuk mengeluarkan aji segara geni. Siro angwasani lakuning geni. Jagat tiro jagat geni. Langit tiro langit geni. Sekoro niro sekoro geni. Hei, anak demit, setan cilik. Kalau kau masih berdiri di situ, tubuhmu akan hancur berantakan. Dan orang tuamu akan menangisi kematianmu. Orang jahat seperti kau harus ditendang ke dalam jurang. Mayatmu yang akan kucampakkan ke dasar jurang. Awas anak demi, Aku akan terus memburumu. Ya. Kembali Rakuti menyerang dengan garang. Kali ini dia menyerbu sambil mencari kesempatan untuk mengirimkan pukulan Aji Sigarakeni. Dan kesempatan itu segera tiba. Rakuti mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara, sementara bocah bersisik ular baru saja memperbaiki letak berdirinya. Pada saat itulah sebuah bayangan berkelebat dan... Kau tidak apa-apa ya? Tidak. Ayahmu tidak apa-apa. Oh, <coughs> hidungmu, hidungmu mengeluarkan darah. Tidak apa-apa, Jamunada. Hanya sebuah luka ringan. Percayalah, ayahmu tidak apa-apa. Orang itu jahat sekali. Dia mau membunuh kita, ayah. Mungkin. Mungkin dia memang bermaksud membunuh kita, Jamunada. Benar. Aku memang akan membunuh kalian berdua. Kecuali kalian berdua berlutut di hadapanku dan minta ampun. Ayah, bangunlah. Balaslah perbuatan orang itu. Kau pasti bisa membalasnya. Tenanglah, Jambunada. Janganlah terburu nafsu. Ayah, kau sudah terluka. Dia pasti akan memukulmu lagi. Kalau kau tidak segera membalasnya, dia pasti akan membunuh kita. Cepat, ayah. Bangunlah. Balaslah perbuatan orang jahat itu. Benar. Kalau kau masih merasa cukup mempunyai harga diri, cepat bangun. Turutilah perkataan bocah siluman itu. Tuan Rakuti, saya mohon jangan berkata seperti itu lagi. Jangan menghina bocah ini. Aku berkata apa adanya. Dia memang bocah siluman. Oh, Ayah. Jangan biarkan dia menghinamu seperti itu, Ayah. Ayo, bangunlah. Bukankah kau bekas seorang pendekar ternama? Cepat, Ayah. Berbuatlah sesuatu. Sebelum orang jahat itu menghabisi kita. Uh, ayah, Mengapa kau masih belum berdiri juga? Bangun dan berdirilah. Lawan orang itu. Bukankah kau bekas panglima perang Majapahit yang besar? Bukankah kau bekas pendekar ternama? Ayo, Arya Kamendanu, bangunlah. Lawan orang itu. Jangan biarkan dia memukulmu lagi. Rakuti tersentak. Arya Kamendanu. Baru saja bocah bersisik ular itu menyebut laki-laki setengah tua di hadapannya sebagai Arya Kamandanu. Rakuti menggeser letak berdirinya Arya Kamandano. Benarkah kau ini Arya Kamandano? Laki-laki setengah tua itu diam saja. Sementara Rakuti sudah menyiapkan pukulan berikutnya pukulan yang dilampari Aji Segara Geni. Nah, saudara pendengar. Ayah, mengapa kau biarkan orang jahat itu menghina kita? Hatiku sakit sekali. Bangunlah ayah. Jangan biarkan dia menghinamu seperti ini. Kau bukanlah seorang pengecut, bukan? Tidak. Ayahku bukan seorang pengecut. Dia adalah bekas seorang pendekar ternama. Dia adalah bekas panglima perang kerajaan Majapahit yang besar. Mana ada panglima perang seperti itu? Huh, omong kosong. Huh, ayah, dengarlah. Dia terus menghina kita. Dia tidak percaya bahwa kau bekas panglima perang kerajaan Majapahit yang besar itu. Dia tidak percaya bahwa kau orang sakti. Kalau ayahmu itu orang sakti, hidungnya tidak akan mengeluarkan darah. Ayahku, ayahku orang sakti. Kau tidak akan bisa menandinginya. Suruh ayahmu berdiri. Dan kau boleh melihat kami bertarung. Cepat ayah, bangun dan tunjukkan keperkasaanmu. Ayo, bangunlah Arya Kamandanu. Bangun, tunjukkan kesaktianmu. Jangan biarkan orang itu terus menghina kita. Jangan biarkan dia melukaimu. Bangunlah, Bangunlah Arya Kamandanu. Rangkuti tersentak. Dia dapat mendengar dengan jelas apa yang dikatakan bocah pesisik ular. Arya Kamandanu. Arya Kamandanu. Benarkah kau ini Arya Kamandanu? Dengar hai orang jahat. Kalau dia mau melawanmu, kau tidak akan dapat menandinginya. Dia adalah orang sakti. Ayahku adalah orang sakti. Memang dialah Arya Kamandanu. Jangan percaya kata-katanya, Tuan Rakuti. Dia masih terlalu bocah untuk memberikan kesaksian. Bagiku sekarang sudah tidak ada bedanya lagi. Kau Arya Kamandanu atau bukan? Aku tidak membutuhkanmu lagi. Dan sekarang, aku ingin menguji kekuatanmu sendiri. Cepat bangun pertapa gemlung. Aku tidak senang memukul orang yang belum siap. Cepat, Ayah. Lakukan sesuatu sebelum orang itu memukulmu lagi. Minggirlah, Jambu Nada. Ayah, jadi jadi kau akan melawan orang itu? Kau tidak akan tinggal diam, bukan? Jambu nada, minggirlah. Duduklah di emperan pondok. Biarlah aku yang menyelesaikan persoalan ini. Laki-laki setengah tua bangkit perlahan-lahan sambil menyekat darah di hidungnya. Sementara jambu nada, bocah bersisik ular melompat ke emperan pondok dan duduk di atas lumpang batu. Mata bocah itu tajam mengawasi apa yang akan dilakukan ayah kandungnya. Maaf, Tuan Rakuti. Apa sebenarnya yang Tuan inginkan? Bertarung. Aku ingin bertarung denganmu. Apakah hanya dengan pertarungan persoalan ini dapat diselesaikan? Jangan tanyakan soal itu padaku. Aku hanya ingin bertarung. Kalau begitu sebaiknya tidak usah. Biarlah saya mengalah. Tunggu. Kau mau pergi kemana? Saya sudah lama sekali meninggalkan jalan kekerasan. Sekarang aku akan memaksamu menempuh jalan itu lagi. Benarkah kau ini yang bernama Arya Kamandano? Benar, Tuan Rakuti. Sayalah Arya Kamandano. Bagus. Aku senang bertemu denganmu, Arya Kamandano. Tapi sesungguhnya hatiku sedikit merasa kecewa. Bagaimana seorang pendekar besar seperti Arya Kamandano dapat dengan mudah terluka oleh pukulan? Saya ini masih seorang manusia biasa, Tuan Rakuti. Tubuh saya hanya terdiri dari daging, tulang, urat-urat, dan aliran darah. Tentu saja saya masih bisa terluka. Dan barangkali kau bisa terbunuh. Kenapa tidak? Hidup manusia bukan dalam genggaman manusia itu sendiri. Kalau Sang Hyang Widi menghendaki, setiap pendekar dapat saja terbunuh. Kalau begitu barangkali aku bisa membinasakanmu, Arek Kamandano. Dan itu merupakan kebanggaanku tersendiri. Dengar, Tuan Rakuti. Saya tahu apa yang sedang bercokol di kepala Tuan. Tuan selalu dihantui pemikiran-pemikiran tentang kekuatan Tuhan terlalu mendambakannya sebagai alas berpijak memperoleh kebahagiaan. Menurut pendapat saya, sikap seperti itu keliru. Kekuatan bukan segala-galanya. Manusia memang dibekali kemampuan untuk menggali kekuatan. Tapi masalah kebahagiaan adalah masalah yang sangat rumit, Tuan Rakuti. Kau tidak usah memberiku nasihat apa-apa, Arya Kemendano. Aku tahu apa yang terbaik yang harus kulakukan, yang harus kutempuh. Aku sudah menentukan jalan hidupku sendiri. Sebenarnya Tuhan masih mempunyai kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Kau bukan apa-apaku. Bahkan kau juga bukan guruku. Mengapa aku harus mendengarkan perkataanmu? Saya tidak pernah memaksa orang. Kalau Tuhan sudi mendengarkan, terima kasih. Tapi sebaliknya kalau Tuhan mempunyai pendapat sendiri, silakan. Sudahlah Arya Kemandalo. Jangan ngoceh ke sana kemari. Sekarang aku sudah menyaksikan sendiri seperti apa kehebatanmu. Mungkin cerita-cerita orang banyak yang salah. Mungkin mereka terlalu membesar-besarkan kehebatanmu. Mungkin juga kau tidak terlalu hebat, Arya Kemandano. <laughs> Buktinya aku dapat melukaimu. Baiklah. Saya sendiri juga tidak merasa bangga menjadi pendekar ternama. Orang-orang yang mengatakan begitu. Sekarang apa yang akan Tuhan lakukan? silakan Arya Kamandano, kalau kau memang pendekar besar, kau pasti dapat menahan pukulan-pukulanku ini. Jangan berlari-larian. Jangan bermain bajing loncat. Aku ingin mengadu pukulan. Aku ingin mengadu kekuatan denganmu, Arya Kamandano. Saya sudah siap, Tuan Rakuti. Rakuti mundur beberapa langkah. Sementara laki-laki setengah tua yang tak lain adalah Arya Kamandanu tetap berdiri tegak di tempat semula. Jambu nada, bocah bersisik ular itu tak lepas menatap ayahnya dengan perasaan was-was. Wajahnya sedikit pucat. Jangan biarkan orang itu memukulmu lagi, ayah. Tenanglah, Jambu nada. Lihat saja apa yang akan terjadi. Hei, bocah siluman. <laughs> Kau akan segera menangisi mayat ayahmu. Tuan Rakuti, sekali lagi saya mohon janganlah Tuan berkata seperti itu. Tuan hidup di tengah-tengah manusia yang beradab. Seharusnya Tuan dapat memelihara perkataan Tuan. Orang menjadi mulia hidupnya ataupun hina karena lidahnya. Kalau kau merasa sakit hati, tunjukkanlah keperkasaanmu. <laughs> segera menerjang Arya Kamandanu. Arya Kamandanu berkelit ke samping kiri dengan manis. Hampir saja Rakuti hilang keseimbangan. Dia buru-buru membalikkan tubuhnya dan melanjutkan serangan dengan kencar. Arya Kamandanu melayani serangan-serangan Rakuti dengan tenang sekali. Suatu saat Rakuti memperoleh kesempatan untuk menghantamkan Aji Segara Geni. Dia melompat ke udara, kemudian berlari sambil menggenggam Aji Segara Geni. Dia terkejut karena Arya Kamandanu sama sekali tidak bergerak. Haji segera kini menghantam dadanya. Benturan keras terjadi. Tubuh Rakuti terpental ke samping. Sementara Arya Danu masih tetap tegak berdiri dengan perkasa. Jambu nada tertawa kekirangan. Rakuti merasakan sakit di sekujur tubuhnya, terutama di bagian dada. Kau, kau menggunakan ilmu apa tadi? Sudahlah Tuan Rakuti. Saya mohon persoalan ini selesai sampai di sini. Jangan keburu sombong Arya Kamandanu. Aku belum kalah. Tahan pukulanku berikutnya. Yeah! Jadi lagi benturan keras, lebih keras dari yang pertama. Tubuh Rakuti terpelanting jatuh. Dan sekarang dia tidak bergerak-gerak lagi. Mulutnya mengeluarkan darah kehitam-hitaman. Demikian pula hidung dan matanya. Oh, ayah, kau hebat ayah. Kau hebat sekali. Sekarang aku baru percaya bahwa kau bekas panglima perang kerajaan Majapahit yang besar. Sudahlah, Jambunada. Kau tidak usah mengagumi ayahmu seperti itu. Mengapa, ya? Uh, apakah kau tidak senang bila aku kagumi? Aku senang. Tidak ada seorang pun ayah yang merasa tidak senang dikagumi anak-anaknya. Tapi jangan berlebih-lebihan. Lihat, ayah. Orang itu tidak bergerak-gerak lagi. Apakah dia sudah mati? Sepertinya belum. Dia belum mati. Pasti dia terluka parah. Dia memukulmu sambil berteriak nyaring. Tapi mengapa kau diam saja ya? Dia telah memukul dirinya sendiri. Ah, sudahlah Jambu Nada. Kita belum makan sejak tadi. Mana kijang buruan kita? Cepat kau buat api. Aku akan menguliti kijang itu. Dan kita bisa membakarnya bersama-sama. Perutku eh. sudah lapar sekali. Lalu, lalu bagaimana dengan orang ini, Ayah? Biarkan saja dia. Dia jatuh karena perbuatannya sendiri. Itu sudah biasa. kita bisa istirahat dengan tenang. Tidak ada orang yang mengganggu kita lagi. Orang itu sudah tidak ada lagi, Ayah. Mungkin dia sudah pergi. Biarkan saja. Mengapa kita repot-repot mengurusi orang seperti itu? Orang itu sombong sekali. Dengar, Jambunada. Setiap orang boleh memiliki sesuatu. Asal jangan sampai serakah. Setiap orang boleh membanggakan apa yang dimilikinya. Tapi jangan sampai sombong. Sifat serakah dan sombong bisa membawa kehancuran manusia sendiri. Nah, sepertinya orang itu sombong dan serakah. Aku tidak senang orang seperti itu. Dia juga jahat. Katanya dia ingin menjadi raja. Benarkah demikian, Ayah? Dia mempunyai sebuah cita-cita yang melambung tinggi. Dia bisa hancur karena cita-citanya sendiri. Kalau orang seperti itu berhasil menjadi raja, apakah orang-orang akan bertambah senang hidupnya? Kalau orang seperti Rakuti berhasil menjadi raja Majapahit, maka Majapahit akan terbakar dari dalam. Semua akan menjadi hangus. Orang berdarah panas tidak boleh menggenggam kekuasaan terlalu besar. Kau belum mengantuk, Dada? Belum, Ayah. Uh, oh ya, Ayah katanya mau mengajakku menengok makam Bunda Sakauni. Kapan, Ayah? Nanti, Jambu Nada. Setelah kau besar, Apakah Bukit Panampihan jauh dari sini? Kita membutuhkan waktu beberapa hari untuk berjalan. Baru kita akan sampai di Bukit Penampihan. Ayah, ceritakan lagi tentang Bibi Mesin. Jambu nada, ayahmu sudah mengantuk. Sebaiknya kita tidur, ya? Ayah, apakah Bibi Mesin sekarang masih ada? Entahlah. Aku sendiri sudah lama sekali tidak bertemu dengan Bibi Mesin. Tapi konon kabarnya dia tinggal di desa